Sambutan berikutnya adalah sekilas tentang biografi Al-Ustaz Hussein Nabi Bakar Al-Hakti yang akan disampaikan oleh Sayyid Ali Al-Hajrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Saudara-saudara dan bapak-bapak dan saudara-saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak dan saudara-saudara Para pelayat yang terhormat Pagi hari ini atau siang hari ini Kita semua datang ke kota Bangil Untuk turut serta mensolati Dan kemudian mengantar jenazah al-maghfurah pemimpin kita, imam perjuangan kita, Al-Ustaz Al-Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Habsi. Pada akhir hayatnya, beliau memimpin pondok pesantren Yapi, Al-Ma'hadul Islami di Kenep Bangil ini. Beliau dilahirkan di Surabaya 73 tahun yang lampau dan memperoleh pendidikan di Madrasah Al-Khairiyah Surabaya. Sekolah ini merupakan madrasah diniyah yang tertua di Surabaya yang pendirinya dipelopori oleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhbar dan Al-Habib Muhammad Al-Jufri. Madrasah ini telah mengeluarkan pemimpin-pemimpin pergerakan di Indonesia setelah tamat di Al-Khairiyah. Ustaz Husin bersama kakaknya Al-Habib Ali Al-Habsi berhijrah ke Penang, Malaysia. Di samping menimba ilmu di sana, beliau berdua diambil menantu oleh amatinya tanpa beliau ayah beliau meninggal sewaktu kedua bersaudara ini masih kecil. Maka paman beliau, Ustaz Muhammad bin Salim Baraja, adalah pengasuh beliau, pengganti almarhum ayahnya. Ustaz Muhammad Baraja ini orangnya alim dan warok. Almarhum Ustaz Hussein Al-Habsi adalah seorang orator, ahli pidato yang ulung. Setelah kembali dari Malaysia, beliau terjun ke dunia politik. Beliau masuk partai politik Masyumi. Beliau masuk dalam jajaran pimpinan teras masum pada pemilihan umum yang pertama tahun 1955. Beliau terpilih sebagai anggota konstituante. Beliau dipercaya untuk memimpin Komisi Hak-Hak Asasi Manusia yang sekarang ini kalau saudara baca di koran-koran, beliaulah orang yang pertama diserai untuk memimpin komisi tersebut. Maka setelah Muhammad Nasir berhijrah ke Sumatera, karena intimidasi PKI dan Orde Lama, pimpinan fraksi Masumi di konstituante diserahkan kepada beliau dan beliaulah yang memimpin komisi tersebut. Muhammad Nasir dan Hussein Al-Haji adalah dua sejoli di tunggal yang tak bisa dipisahkan. Setelah Masumi membubarkan diri karena peraturan dan ancaman Soekarno, beliau beralih ke bidang dakwah dan pendidikan Beliau bersama Bapak Haji bin Haji, Bapak Dr. Mas Diki Sulaiman, Bapak Dr. Suhairman, dan Bapak Hasan bin Abdullah Asegaf mendirikan YAPI, Yayasan Penyiaran Islam. Begitu efektifnya YAPI, sampai dapat menjangkau seluruh dunia Islam. Salah satu tokoh YAPI ialah Dr. Umar Hasim. Beliau pernah memimpin pesantren di Bondowoso, kemudian mengelola perguruan at di Surabaya, dan terakhir, mengasuh pesantren Yati di Kenap Bangil ini. Dalam pergerakan Islam, nama Hussein al hadi tidak asing. Bukan saja di dalam negeri, sampai ke luar negeri pun nama beliau sangat terkenal. Berjuang untuk Islam dan memperjuangkan Islam memang tiada hentinya. Laksana mata rantai, ia harus sambung bersambung. Tongkat estafet harus diberikan dari generasi ke generasi. Salah seorang pemimpin India berkata, for a fighting nation. There is no journey's end. Dan memang hakikat hidup itu adalah perjuangan. Berkata Saudi, Kisduna ro'yika fil hayati mujahidan, innal hayata azidatun wa jihadu. Dalam menegakkan kebenaran, beliau pantang mundur. Kompromi dan menjilat bukanlah watak beliau. Walaupun terkadang beliau harus berhadapan dengan penguasa, dan tidak jarang beliau harus menanggung risiko ditahan, diinterogasi, dan lain-lain. Dan yang demikian adalah watak seorang pejuang. Kalau Orde Lama lahir berkat menumpas Destapu PKI, maka ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwa Ustadz Husin adalah pemimpin anti komunis. Ustadz Husin bersama Bapak Hasan Aidit dan Bapak Aunur Rafiq adalah pemimpin FAK, Front Anti Komunis. Justru FAK inilah yang pernah mengobrak abrik rapat raksasa Partai Komunis Indonesia di alun-alun Malang. Masyurul Muslimin, Ustaz Hussein adalah seorang pemimpin yang suka mengadakan eksperimen. Setelah Muslimin tidak ada, beliau ingin mencari satu metode perjuangan yang dapat menghasilkan secara tepat di dalam waktu yang singkat. Maka ketemulah beliau dengan revolusi Iran. Beliau kagum adanya pimpinannya karismatik, yaitu imamah dan rakyat yang kompak. Raja di Raja Shah Iran digulingkan dan kekuatan luar negeri yang mendukungnya dihancurkan. Baru beliau melangkah untuk mempelajari dan menerapkan metode tersebut, keburu beliau di di Difitnah akan memasukkan paham Syiah di Indonesia. Beliau dihantam dari kanan kiri, muka belakang, Kasihan Habib Husin Al-Habsi. Pekerjaan beliau belum selesai. Jalan masih panjang. Allah sudah mem memanggil beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah, semoga ahli waris beliau dapat meneruskan jejak beliau, menjadikan ma'had beliau, menjadi tempat mencetak kader sebagaimana yang dicita-citakan beliau di masa yang akan datang. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an sayyiati Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannata ma'an nabiyyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqo dan satu lagi yang ketinggalan beliau adalah orang pertama di Indonesia wa siddiqina wasihajai wasolehin wahasuna ulaika rafiqoh dan satu lagi yang ketinggalan Beliau adalah orang pertama di Indonesia ini yang menghantam Ahmadiyah. Bukunya sudah terbit, mungkin saudara-saudara. Generasi yang belakang ini tidak mengenal perjuangan beliau. Oleh karena itu, sekelumit ini untuk melengkapi apa yang sudah ditulis di wawancara oh, di dalam apa oleh putra beliau Ahmad Al-Muhajir. Semoga apa yang saya terangkan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan akhirul kalam kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.